هو حروف وكلمات هذه أربعة متعلقة بالأدلة من القرآن وسيأتي معنا الإشارة إلى الأربعة التي هي من السنة وكلام السلف وإجماع الأمة <clears throat> Dikatakan oleh Syekh Ibn Uthaymin rahimahullah ta'ala Al-Quran adalah huruf wa kalimat Al-Quran hurufun wa kalimat Dan telah disebutkan oleh mu'alif rahimahullah ta'ala tentang hal tersebut. Delapan dalil. Salah satunya yang telah dibaca annal kufar. Yang pertama adalah annal kufar bahwasanya orang-orang kafir mereka mengatakan bahwasanya Al-Qur'an adalah syair. Wala yumkin, maka tidaklah mungkin Ayu bidzalik hal tersebut disifati melainkan itu berbentuk huruf dan kalimat-kalimat. Di sini menunjukkan bahwasanya Al-Quran huruf wa kalimat. Dan yang kedua, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menantang orang-orang yang mendustakan Al-Qur'an untuk mendatangkan yang serupa dengannya. Walau lam yakun hurufan, kalau seandainya Al-Qur'an itu bukan berbentuk huruf dan kalimat, maka penantangan ini tidaklah bisa diterima idla yumkin atahadi karena tidaklah mungkin penantangan ini terjadi kecuali pada sesuatu yang diketahui dan difahami maknanya. Yang ketiga, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menghabarkan bahwasanya Al-Qur'an yujla alaihim telah dibacakan kepada mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza tusla alaihim ayatuna bayyinat qala alladziina la yarjuna liqa'ana" <clears throat> Qala alladziina la liqa'ana ati bi Qur'anin ghairi hadza aw Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat ayat kami yang jelas, maka berkatalah orang-orang yang tidak mengharapkan perjumpaan dengan kami, datangkanlah Al-Qur'an selain ini. Oh badil atau rubahlah Quran tersebut. Wala yutla kata beliau Syekh Ibn Uthaymin rahimahullah taala, maka tidaklah dibaca kecuali melainkan itu berbentuk huruf dan kalimat. Yang keempat, anallah akhbara bi annahu mahfudun fi suduri ahli ilm, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menghabarkan bahwasanya Al-Qur'an itu dihafal oleh <clears throat> dihafal dan dijaga di dalam dada-dada ahlul ilmi dan maktubun fi lawihil mahfud dan tertulis di lauhil mahfud sebagaimana firman-Nya bal huwa ayatun bayyinat fi suduril ladzina utul ilm bahkan itu adalah Al-Qur'an adalah ayat-ayat yang jelas yang ada di dalam dada-dada orang-orang yang berilmu dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman innahu laqur'anun karim sesungguhnya itu adalah Quran yang mulia fi kitabim maknun yang berada tertulis di dalam lauhil Mahfuz la yamassuhu illal mutahharun yang tidak dipegang <clears throat> kecuali orang-orang yang mutahharun yang disucikan sebagaimana yang disebutkan oleh beliau itu mereka adalah para malaikat wala yah wala wala illa ma hurufun wa kalimat dan tidaklah sesuatu yang dihafal dan yang ditulis kecuali itu berbentuk huruf dan kalimat empat adillah yang disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahutaala ini berkaitan dengan dalil-dalil dari Al-Qur'an <clears throat> dan akan kita baca dalil-dalil yang berkaitan dengan sunnah apa yang setelahnya insyaallah taala. قال رحمة الله تعالى عليه الخامس أي من الأدلة التي ذكرها المصنف قول النبي عليه الصلاة والسلام من قرأ القرآن فعربه أي قراءة ترتيل فله بكل حرف منه عشر حسنات ومن قرأه ولحن فيه بمعنى قصر ولم يلحن لحنا فاحشا إنما قصر قال فله بكل حرف حسنة قال صححه المؤلف ولم يعزه ولم أجد من خرجه هذا قد ذكرنا في الدرس الماضي أنه ضعيف في السلسلة الضعيفة جاء عن أكثر من صحابي لكنه ضعيف لا يثبت ويغني عنه بارك الله فيكم ما جاء من قول عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن من قرأ حرفا من كتاب الله عز وجل فله حسنة والحسنة بعشر أمثالها لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف إذا حروف المقصد من الاستدلال بهذا موجود في أثر عبد الله ابن مسعود Kemudian yang kelima <clears throat> di sini Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala melanjutkan pengistidlalan dari sunnah. Awal dari apa yang disebutkan adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Man qara al-Qur'an fa'arabah. Barang siapa yang membaca Al-Qur'an fa'arabah. Ai qira'atan tartil. Barang siapa yang membaca Al-Qur'an dengan tilawah, dengan bacaan yang bertajwid, yang tartil, falahu bi kulli harfin, maka dia akan mendapatkan baginya setiap satu huruf asyru hasanat, sepuluh kebaikan. man qara'ahu wala hanafi dan barang siapa yang membacanya wala hanafi ay qassara yaitu kurang dalam bacanya, tidak dengan tertil, tapi tidak salah secara fatal. Falahu bikulli harfin hasanah, maka baginya setiap satu huruf satu kebaikan. Hadis ini sahahul muallif disesuaikan oleh muallif walam ya'zu dan tidak disandarkan ke siapa yang mengeluarkannya dan tidak aku jumpai siapa yang mengeluarkannya. Dan telah kita lewati kata beliau hafizah taala bahwa hadis ini dhaifun dan disebutkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala di dalam <clears throat> kita as silah al daifah dan telah cukup bagi kita hadis yang lain seperti hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda man qara harfan min kitabillah barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Qur'an falahu hasanah maka dia akan mendapatkan satu kebaikan wal hasanah bi amthaliha dan satu kebaikan <clears throat> dilipat gandakan menjadi sepuluh kebaikan la aqulu alif lam mim harfun tidak aku katakan alif lam itu satu huruf tetapi alif satu huruf lam satu huruf wal mim satu huruf dan syahidnya di sini dalam hadis Ibnu Mas'ud bahwasanya Al-Qur'an berbentuk huruf قال السادس قول أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما إعراب القرآن أحب إلينا من حفظ بعض حروفه هذا لا يثبته قال وقول علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه سابع من كفر بحرف منه فقد كفر به كله وهذا ثابت عن علي بن ابي طالب Kemudian yang keenam ucapan Abi Bakar dan Umar Ibnu Khattab radhiyallahu anhuma Arabul Quran ahabbu ilaina Bacaan Al-Quran dengan tartil dengan mujawwad tajwid sesuai dengan tajwidnya itu lebih saya cintai lebih kami cintai daripada menghafal sebagian huruf-hurufnya dan telah kita lewati bahwasanya kedua asar ini layat yathbut anhuma tidak sohi kemudian yang ketujuh ucapan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu man kafara bi harfin minhu faqad kafara bihi kulli barang siapa yang mengingkari satu huruf dari Al-Qur'an maka dia telah mengingkari semua huruf yang ada di dalam Al-Qur'an dan asar ini sabit dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu sahih قال الثامن من الأدلة إجماع المسلمين كما نقله المؤلف رحمه الله تعالى إجماعهم على أن من جحد منه صورة أو آية أو كلمة أو حرفا متفقا عليه فهو كافر وإجماعهم أيضا على عدد سور القرآن أنها مئة وأربعة عشر سورة ومنها تسع وعشرون سورة افتتحت بالحروف المقطعة <clears throat> Kemudian yang kedelapan beliau menyebutkan tentang ijma'us salaf ijma'ul muslimin bahwasanya kaum muslimin mereka telah bersepakat kama naqahul muallif sebagaimana yang telah dinukilkan oleh musannif muallif rahimahullah taala bahwasanya barang siapa yang menentang <clears throat> satu surat dari Al-Quran atau satu ayat dari Al-Quran atau satu kalimat dari Al-Quran atau satu huruf dari Al-Quran muttafaqun alaihi fahuwa kafir maka sesuatu yang telah disepakati bahwa seorang tersebut kafir <clears throat> kemudian beliau mengatakan dan juga salah satu kesepakatan mereka yaitu tentang jumlah surah surat-surat yang ada dalam Al-Quran yaitu ada 114 salah satunya <clears throat> sebagiannya 29 yang dimulai dengan huruf-huruf al-muqatta'ah, huruf-huruf yang terputus. Qala Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimatullah taala alaihi awsaf al-Qur'an. وصف الله القرآن الكريم بأوصاف عظيمة كثيرة ذكر منها المؤلف ما يلي ثم ذكر ثمانية أمور الأول أنه كتاب الله المبين المبين أي المفصح أما تضمنه من أحكام وأخبار الثاني أنه حبل الله المتين أي العهد القوي الذي جعله الله عز وجل سببا للوصول إليه الوصول إليه سبحانه وتعالى والفوز بكرامته <clears throat> ثالثا أنه صور محكمات أي مفصل الصور كل صورة منفردة عن الأخرى والمحكمات أي المتقنات المحفوظات من الخلل والتناقض الرابع أنه آيات بينات أي علامات ظاهرات على توحيد الله وكمال صفاته وحسن تشريعاته <clears throat> Kemudian beliau melanjutkan tentang sifat-sifat Al-Quran. Dikatakan oleh beliau, Allah Subhanahu wa taala telah mensifati Al-Qur'an Al-Karim dengan sifat-sifat yang sangat agung serta banyak. Dan disebutkan di sini oleh Syarih rahimahullah taala ada delapan awsaf sifat. <clears throat> Salah satunya dan itu pun telah disebutkan oleh muallif rahimahullah taala. Salah satunya annahu kitabullah al-mubin bahwa Al-Qur'an itulah kitabullah al-mubin kitab Allah Subhanahu wa taala yang jelas ai al mufsih amma tadammanahu min ahkam wa akhbar yaitu yang menjelaskan terhadap apa yang terkandung di dalamnya dari hukum-hukum dan pengkhabaran dan khabar-khabar. Yang kedua adalah innahu hablullah al-matin bahwa Al-Qur'an adalah tadi Allah Subhanahu wa taala yang kuat. ai al ahdul al-qawi. Perjanjian yang kuat, tali yang kuat yang Allah Subhanahu wa taala jadikan Al-Qur'an sebut sebagai sebab lil wusul ilaihi untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala wal fauz bi karamatihi dan beruntung dengan kemuliaannya. Yang ketiga, innahu suwarun muhkamat, bahwa Al-Qur'an adalah suar muhkamat. Suar muhkamat itu surah, surah yang muhkamat. Maknanya mufassal aswar yang terpisah surah demi surah kullu suratin munfaridah anil ukhra. Setiap satu surat terpisah dari surat yang lain. Ini makna dari suar. Adapun mana muhkamat ay mutqanat mahfuzat. yaitu ini perkara-perkara yang sempurna, yang dijaga, yang terjaga dari apa? Khalal, kesalahan, aib, watanakut, dan pertentangan satu dengan yang lainnya. Dan yang keempat, innahu ayatun bayinat. bahwa saya Al-Quran ayatun bayinat. Ayat, ayat yang jelas. Ay alamat zahirat. Yaitu alamat, tanda-tanda yang jelas tentang ketauhid. Tauhidillah tentang tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala dan kesempurnaan, sifatnya wa husnul tasyri'atihi dan baiknya dalam pensyariatannya. قال الخامس من هذه الأوصاف أن فيه محكما ومتشابها فالمحكم ما كان معناه واضحا والمتشابه ما كان معناه خفيا ولا يعارض هذا ما سبق برقم ثلاثة أي أنها صور محكمات لأن الإحكام هناك بمعنى الإتقان والحفظ من الخلل والتناقض وهنا بمعنى وضوح المعنى وإذا رددنا المتشابه هنا إلى المحكم صار الجميع عندئذ محكما <clears throat> Yang kelima, bahwasanya terdapat di dalam Al-Quran muhkaman wa mutasyabah, yaitu muhkam sesuatu yang jelas dan sesuatu yang mutasyabih nanti akan disebutkan maknanya. Fal muhkam adapun muhkam maknanya maka ma'nahu wadihan. Ya suatu yang maknanya itu wadih, jelas. Wal mutasyabih sedangkan al mutasyabih maka ma'nahu khafiyan yaitu sesuatu yang maknanya khafiyan tidak terlihat jelas khafi tersembunyi pada sebagian orang. Wala yu'arid hadza dan hal ini <clears throat> tidak bertentangan dengan apa yang telah kita lewati dari Rokom <clears throat> nomor yang ketiga bahwasanya Al-Qur'an suar muhkamat. Li'anna al-ihkam huna kan al-ihkam ma'na dari muhkamat di sana bimana al-iskan wal hifat kesempurnaan dan penjagaan dari khalal wa tanaqud terlepas dari apa? celah kesalahan, aib dan tanaqud pertentangan. Wahuna adapun makna yang di sini muhkaman wa mutasyabih bimana wuduhul makna makna apa bermakna jelas maknanya wa idza radadna mutasyabih dan apabila kita kembalikan mutasyabih yang berbentuk khuf ini apa kepada al muhkam maka menjadilah semuanya muhkam menjadi jelas Asas السادس أنه حق لا يمكن أن يأتيه الباطل من أي جهة لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد Dan yang keenam, innahu haq, bahwasanya Al-Qur'an itu benar, hak. La yumkin ayatihil batil ayatihul batilu min ayjahatin. Tidak mungkin kebatilan itu mendatangi Al-Qur'an dari segala sisi, dari segala arah. Sebagaimana firman-Nya, la yatihil batilu min baini yadayhi. Tidaklah <clears throat> kebatilan itu mendatangi Al-Qur'an dari depannya atau dari belakangnya. Tanzilun min hakimin hamid Al-Quran adalah sesuatu yang diturunkan Allah dari zat yang maha bijaksana lagi maha termuji. السابع من الأوصاف أنه بريء مما وصفه المكذبون به من قولهم إنه شعر قال جل وعلا وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين ومن قول بعضهم أيضا إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر فقال الله جل وعلا متوعدا هذا القائل سأصليه سقر أي جهنم Kemudian yang ketujuh tentang sifat Al-Quran innahu bari'um mimma wasafahu bihin mukadzibun bahwa Al-Quran ini berlepas diri dari apa yang disifatkan oleh orang-orang yang mendustakan Al-Quran dari ucapan mereka innahu syair mereka mengatakan bahwa Al-Quran syair Sedangkan Al-Quran berlepas diri dari ucapan mereka. Wa ma'allamnahu syi'ra. Dan tidaklah kami mengajarkan kepada Muhammad asy'ir. Wa ma berilah. Dan hal tersebut tidak pantas bagi Muhammad. In huwa illa zikrun. Tetapi Al-Quran itulah zikrun pelajaran. Wa Qur'anun mubin. Dan penjelasan yang nyata. <clears throat> Wa qawlu ba'dihim. Dan sebagian mereka mengatakan tentang Al-Quran. In hadha illa sihrun yuthar. <clears throat> tidaklah Al-Quran ini kecuali sihir yang dipelajari dan mereka pun mengatakan in hadza illa qaulul bashar. Tidaklah Al-Quran ini melainkan adalah ucapan manusia. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengatakan mutawaidan hadzal qaul, mengancam orang-orang yang mengucapkan hal tersebut sauslihi sakar, maka kami akan cemplungkan dia ke dalam sakar yaitu neraka jahanam. الثامن من الأوصاف للقرآن العظيم أنه معجز لا يمكن لأحد أن يأتي بمثله وإن عاونه غيره قال الله جل وعلا قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا Kemudian yang kedelapan tentang sifat Al-Quran. Inna mu'jizun sesungguhnya Al-Quran adalah sesuatu yang menajibkan yang ajib. Yaitu mu'jizah. La yumkin li ahadin, tidak mungkin bagi seseorang untuk bisa menentangkan yang semisalnya. Wa in awana ghairuh, walaupun satu dengan yang lainnya saling membantu. <clears throat> Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala qul la in istama'atil insu wal jin ala ayatu bimithli hadzal qur'an la yatuna bimithli walau kana ba'dhum li ba'din zahira. Katakanlah kalau seandainya al-jin, kaum jin dan para manusia mereka berkumpul bersatu untuk mendatangkan seperti Al-Qur'an ini, la yatu nabi mitlih, sungguh mereka tidak akan bisa mendatangkan yang semisal dengannya. Walau kana ba'dhum li ba'din zahira. Walaupun sebagian mereka terhadap sebagian saling menolong, saling bahu membahu. ثم انتقل المصنف رحمة الله تعالى عليه إلى مسألة أخرى وهي ما يتعلق برؤية المؤمنين لربهم جل وعلا يوم القيامة فقال <coughs> رحمة الله تعالى عليه والمؤمنون يرون ربهم في الآخرة وأكد ذلك فقال بأبصارهم قال ويزورونه ويكلمهم ويكلمونه يزورونه تقدم أنه لا يثبت في الزيارة شيء <clears throat> ويكلمهم ويكلمونه قال الله جل وعلا وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة وجوه يومئذ ناظرة هنا بمعنى النضرة فيها نضرة وهذه النضرة تكون عن آثار الفرحة والسرور العظيم في القلب إلى ربها ناظرة أي تنظر بعين رؤوسها وبأبصارها إلى ربها عز وجل وقال سبحانه وتعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون أي الكفار فقال المصنف فلما حجب أولئك في حال السخط الكفار حجبوا عقوبة لهم دل على أن المؤمنين يرونه في حال الرضا لأن الله راض عنهم وإلا لم يكن بينهما فرق أي إذا حجب المؤمنون والكفار محجوبون إذا لا ميزة لأهل الإيمان على أهل الكفر والطغيان <coughs> Kemudian Musannif rahimahullah taala berpindah kepada pembahasan yang baru yang berkaitan tentang ru'yatullah melihat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan oleh musannif rahimahullah taala ru'yatul mu'minin li rabbihim yaumal qiyamah bahwasanya kaum mukminin mereka akan melihat Rabb mereka nanti di yaumul qiyamah. Lalu beliau mengatakan wal mu'minun yarawna rabbahum fil akhirah. Dan kaum mukminin nanti mereka akan melihat Rabb mereka di akhirat bi absarihim itu akad bahwa mereka betul-betul melihat dengan mata kepala mereka wa yazurunahu wa yukallimuhum wa dan mereka pun akan menziarahi Allah dan Allah akan berbicara kepada mereka dan mereka pun akan berbicara dengan Allah dan telah kita lewati dari ucapan wa yazurunahu inilah but tidak sahih tidak sahih tidak ada hadis yang sahih dalam perkara ini wa yukallimuhum wa yukallimunah dan Allah Subhanahu wa taala akan mengajak bicara mereka dan mereka pun akan berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wujuhu yawma idzin nadhirah." Wajah-wajah mereka pada hari itu nadhirah berseri-seri. Ai eh, fiha nadratun. Bahwasanya wajah-wajah mereka ketika itu dalam keadaan berseri-seri, berseri-seri disebabkan athar bekas dari kegembiraan mereka di dalam hati-hati mereka. Ila rabbiha nadhirah kepada Rob mereka lah mereka akan melihat eh dengan penglihat dengan, dengan penglihatan mata kepala mereka sendiri. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kalla innahum an rabbihim yawma idzil mahjubun." Sekali-kali tidak. Sesungguhnya mereka akan ditutupi dari melihat Rob mereka nanti di yaumul kiamat. Di sini maknanya adalah al-kufar. Falamma hujiba, maka ketika orang-orang kufar mereka ditutupi dihijabi oleh Allah Subhanahu wa taala fi halis suhud dalam keadaan suhud kemurkaan dalla ala annal mu'minin menunjukkan bahwasanya kaum mu'minin nanti mereka akan melihat Rabb mereka fi hali ridha dalam keadaan apa? keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Wa illam yakun bainahuma farqun kalau tidak seperti itu maka tidak ada perbedaan di antara keduanya. Kalau seandainya kaum mukminin dan kaum kufar mereka terhijabi dari penglihatan Allah Subhanahu wa taala, maka tidak akan ada perbedaan antara kaum mukminin dengan kaum kufar. Dari sini menunjukkan bahwasanya kaum mukminin mereka nanti akan melihat Rabb mereka di yaumul kiamah. ثم قال المصنف رحمة الله تعالى عليه وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا ذكر الدليل من القرآن ثم الدليل من السنة قال عليه الصلاة والسلام إنكم ترون ربكم ترون إذا إثبات للرؤية وصريح في ذلك وأنها رؤية واضحة فقال كما ترون هذا القمر كما ترون هذا القمر يعني كما ترون هذا القمر رؤية حقيقية واضحة لا تضامون في رؤيتهن جاء لا تضامون ولا تضامون فلا تزدحمون ولا تشكون لا ازدحام ولا شك في رؤيته سبحانه وتعالى قال هذا حديث صحيح متفق عليه وأكد هذا فقال وهذا تشبيه للرؤية بالرؤية كما ترون القمر تشبيه للرؤية بالرؤية بمعنى تشبيه لوضوح الرؤية لوضوح الرؤية أي ترون ربكم رؤية واضحة جلية كما أنكم ترون القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب رؤية واضحة أيضا جلية قال لا للمرء بالمرء أي ليس تشبيها لله بالقمر كلا فالمرء هنا القمر بالمرء أي بالذي يرى يوم القيامة وهو رب العالمين فليس تشبيها لرب العالمين بالقمر كلا قال وهذا تشبيه للرؤية بالرؤية لا للمرء بالمرء فإن الله تعالى لا شبيه له ولا نظير له Lalu beliau melanjutkan, wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sini menunjukkan bahwasanya musannif rahimahullah taala mendatangkan dalil pertama dari Al-Qur'an dan yang kedua dari sunnah yang akan kita baca yang telah disebutkan oleh beliau hafizahullah taala. Innakum satarawna rabbakum kama tarawna hadal qamar la tudammuna fi ru'yatihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innakum satarawna rabbakum." Sesungguhnya kalian akan melihat Rabb kalian. Di sini ada isbat ru'yatillah. Ada isbat penetapan melihat Allah Subhanahu wa taala kaum mukminin nanti di yaumul kiamah. Kama tarawna hadal qamar, sebagaimana kalian melihat bulan ini. ini menunjukkan bahwasanya kaum mukminin melihat Allah Subhanahu wa taala di yaumul qiyamah ru'yan haqiqiyah, penglihatan yang hakiki dengan apa? mata kepala mereka. La tudamuna fi ru'yatihi, yang tidak tudamuna fi ru'yatihi. di sini adalah tidak berdesak-desakan dalam melihat Allah Subhanahu wa taala dan tidak ragu lagi mereka akan melihat Allah Subhanahu wa taala dengan hakikiyah dengan mata kepala mereka. <clears throat> dan hadis ini sahih muttafaqun alaih. <clears throat> Wa hadza tashbihun lirru'ya biruya Dan ini hadis itu adanya penyerupaan tentang ru'ya biruya penglihatan kepada Allah Subhanahu wa taala seperti melihat komar. Eh bahwasanya mereka ketika melihat Allah Subhanahu wa taala di yaumul kiamah mereka seperti melihat komar itu jelas, tidak tertutupi dengan sesuatu pun dan tidak berdesak-desakan dan mereka akan melihat dengan hakiki, iya, dengan hak dengan benar-benar penglihatan. La lil mar'i bil mar'i. Bukannya penglihatan kepada di sini tidak adanya tasbihan bil komar, tidak adanya penyerupaan dengan komar bahwasanya Allah Subhanahu wa taala serupa dengan apa? Dengan bulan. Tetapi <clears throat> di sini maksudnya bahwasanya penglihatan mereka itu seperti melihatnya mereka kepada bulan tidak tertutupi dan tidak berdesak-desakan. La bil, lil mar'i bil mar'i. <clears throat> Fa inna Allah taala la syabiha lahu wa la nadhira. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala la syabiha lahu, tidak ada yang serupa dengannya dan juga tidak ada yang tidak ada bandingan baginya. Allah Subhanahu wa taala zat yang maha besar dan maha mulia. كلام المصنف رحمة الله تعالى عليه واضح ويزيده الشيخ محمد بن صالح العثيمين وضوحا فيقول رؤية الله في الدنيا مستحيلة لقوله جل وعلا لموسى عليه السلام وقد طلب رؤية ربه لن تراني لن تراني أي في الدنيا وليس <clears throat> معناه لا أرى لا بل معناه لن تراني في الدنيا ولن ها هنا لا تفيد التأبيد لن تراني لا في الدنيا ولا في الآخرة كلا إنما المراد لن تراني أي في الدنيا فالله جل وعلا نعم رؤيته في الدنيا مستحيلة أما في الآخرة فممكنة وأيضا ثابتة لأهل الإيمان في الجنة ثابتة في الأدلة الصحيحة في الكتاب والسنة وإجماع صالح سلف الأمة Kalam musannif rahimahullah taala itu wadih, sungguh telah jelas. Dan akan lebih jelas lagi apa yang disebutkan oleh syarih Syekh Ibn Taimin rahimahullah taala dikatakan oleh beliau rahimahullah taala ru'yatullah fil akhirah. <clears throat> Melihat kepada Allah Subhanahu wa taala nanti di akhirah, ru'yatullah fil dunya mustahilah bahwa saya melihat Allah Subhanahu wa taala ketika di dunia ini mustahilah, sesuatu yang mustahil dikarenakan firman Allah Subhanahu wa taala kepada Musa alaihissalam wa qad talaba Allah dan ketika itu dia sudah meminta untuk melihat Allah Subhanahu wa taala tetapi Allah Subhanahu wa taala mengatakan lan tarani engkau tidak akan melihatku eh maknanya di sini tid tidaklah engkau melihatku ai fi dunya di dunia dan di sini Allah Subhanahu wa taala tidak mengatakan ma'ura tidak bisa dilihat aku tetapi di sini lantarani engkau tidak bisa melihatku ai fi dunya dan lan di sini tidak apa berfaedah ta'bid selama-lamanya di dunia dan akhirat. Tetapi yang maknanya di sini lantarani adalah fid dunia di dunia ini. Karena Allah Subhanahu wa taala dia akan dilihat nanti di yaumul kiamah. Wa ru'yatullah fil akhirah sabitah. Sedangkan penglihatan kepada Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti itu tetap telah tetap sudah, sudah datang ah, hadisnya dalil yang menunjukkan hal tersebut baik dengan kitabullah ataupun dengan sunnah Rasulullah SAW dan ijma'us salaf adapun di dunia maka Allah Subhanahu wa taala sama sekali tidaklah dilihat tetapi Allah Subhanahu wa taala dilihat nanti di yaumul qiyamah sebagaimana yang telah datang adillahnya dalil-dalilnya ثم يؤكد الشيخ رحمة الله تعالى عليه ثبوت الرؤية في الآخرة فيقول ورؤية الله في الآخرة ثابتة بالكتاب والسنة وإجماع السلف Kemudian Syekh rahimahullah taala beliau menekankan tentang hal tersebut waru'yatullah dan penglihatan kepada Allah Subhanahu wa melihat kepada Allah Subhanahu wa taala nanti di akhirat sabitah tetap telah datang dalilnya dari kitabullah begitu dari sunnah dan ijma'us salaf kesepakatan para salafus saleh. ثم ذكر الأدلة التي كتبها المصنف رحمة الله تعالى عليه قال الله جل وعلا وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة وقال جل وعلا كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون قال فلما حجب الفجار عن رؤيته عز وجل دل على أن الأبرار يرونه وإلا لم يكن بينهما فرق كما تقدم وقال النبي عليه الصلاة والسلام إنكم سترون ربكم كما ترون القمر لا تضامون في رؤيته متفق عليه قالوا هذا تشبيه للرؤية بالرؤية لا للمرء بالمرء لأن الله ليس كمثله شيء ولا شبيه له ولا نظير جل وعلا Lalu beliau melanjutkan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wujuhu yawma idzin nadhirah." Wajah-wajah mereka ketika itu nadhirah berseri-seri. Ila rabbiha nadhirah. Mereka melihat kepada Rabb mereka. Waqala dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Kalla innahum ar rabbihim mahjubun." Sekali-kali tidak sesungguhnya mereka akan tertutupi dari melihat Rabb mereka ketika itu. Falamma hujibal kufar maka ketika orang-orang kafir mereka tertutupi dari melihat Allah Subhanahu wa taala, dalla menunjukkan bahwasanya al abror orang-orang yang beriman, orang-orang <clears throat> yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka akan melihat Allah Subhanahu wa taala. Wa illa lam yakun bainahuma farqun. Kalau tidak seperti itu maka tidak ada perbedaan di antara keduanya dan ini sebagaimana yang telah kita lewati dari penjelasan sebelumnya. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Rasulullah SAW pun bersabda, "Innakum satarawna rabbukum kama tarawna al-qamar." Sesungguhnya kalian akan melihat rob kalian sebagaimana kalian melihat bulan. La tudamuna fi ru'yatihi. Kalian tidaklah berdesak-desakan dalam melihat Allah Subhanahu wa taala dan kalian tidak tertutupi dengan awan <clears throat> dalam melihat Allah Subhanahu wa taala. <clears throat> Yaitu tidak ada yang menutupi sama sekali dan melihat dengan mata kepalanya dan hadis ini muttafaqun ali. Wa hadha tashbih dan penyerupaan ini itu liruya biruya, ru'yah dengan ru'yah dan bukan lil mar'i bil mar'i. Bukan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala seperti komar, tetapi diserupakan dalam penglihatan bahwasanya tidaklah kalian berdesak-desakan dan juga tidak ada yang menutupi dan betul-betul melihat dengan kepala mata sendiri. <clears throat> Lian Allah Ta'ala lesa kami selisihun karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak ada sesuatu pun yang serupa dengannya wala syabiha dan tidak ada yang <clears throat> syabih menyerupainya wala nadhira dan tidak ada yang dan tidak ada bandingan baginya. <clears throat> قال رحمه الله تعالى <coughs> واجمع السلف على رؤيه المؤمنين لله تعالى دون الكفار <coughs> اي للمؤمنين خاصه بدليل الايه الثانيه يرون الله تعالى في عرصات القيامه وجاء ايضا والمنافقون هذا في عرصات القيامه وبعد دخول الجنه وهذا للمؤمنين خاصه كما يشاء الله جل وعلا وهي رؤية حقيقية تليق بالله سبحانه وتعالى Dan para salafus saleh mereka telah bersepakat tentang isbat penetapan sifat ru'yatil mu'minin li subhanahu wa ta'ala. Bahwasanya kaum mukminin mereka akan melihat Allah Subhanahu wa taala dunal kufar selain dari orang-orang kufar dan ini khusus bagi orang-orang mukminin. Bidalilil ayat asaniyah dengan dalil ayat yang kedua sebagaimana telah disebutkan. Allah fi arasat al-qiyamah. Mereka akan melihat Allah Subhanahu wa taala nanti di arasat yaumul qiyamah pada mahsyar. <clears throat> Dan ini telah datang riwayat yang lain juga dilihat oleh orang-orang munafikun. Wa ba'du dukhulil jannah dan mereka pun kaum mukminin akan melihat Allah Subhanahu wa taala setelah masuk ke dalam surga dan ini khassah lil mukminin kama Allah sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Wa hiya ru'yatun haqiqiyah taliku billah dan itu adalah penglihatan yang hakikah sebenar-benarnya taliku billah subhanahu <clears throat> ru'yatun haqiqiyah dan itulah ru'yah haqiqiyah yang sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. قال وفسرها أهل التعطيل بأن المراد بها رؤية ثواب الله أو أن المراد بها رؤية العلم واليقين ونرد عليهم باعتبار التأويل الأول بما سبق في القاعدة الرابعة أن الكلام هذا والتأويل هذا خلاف ظاهر النصوص في إثبات الرؤية وأن كلامكم هذا خلاف ما جاء عن السلف وأن كلامكم هذا لا دليل عليه Kemudian disebutkan oleh beliau hafizah taala wa fassara ahlu ta'til dan telah ditafsirkan oleh ahlu ta'til <clears throat> tentang ru'yatullah bahwa yang dimaksud dengan ru'yatullah ru'yah thawabillah melihat pahala Allah Subhanahu wa taala ganjarannya. Aw annal murada biha atau yang dimaksudkan dengan ru'yatullah adalah ru'yatul ilmi wal yaqin, ru'yah ilmu dan yakin. Wa naruddu alaihim kemudian kita bantah mereka bi'tibaril awal dengan ungkapan yang pertama, bi'tibari ta'wil dengan ungkapan ta'wil yang pertama bima sabaqa fil qaidatir rabi'ah dengan sesuatu yang telah kita lewati pada kaidah yang keempat. Beliau mengatakan bahwasanya yang pertama ucapan kalian, pentakwilan kalian ini <clears throat> menyelisihi zahir nas. Kemudian yang kedua bahwasanya ucapan kalian ini menyelisihi kaidah metode sarafus saleh. Kemudian yang ketiga bahwasanya ucapan kalian ini <clears throat> tidak ada dalilnya. قالوا باعتبار التأويل الثاني أي باعتبار أن الرؤية هي العلم واليقين نرد عليهم بذلك أي بالقاعدة الرابعة أن كلامكم هذا خلاف ظاهر النصوص وأن كلامكم هذا بتأويل الرؤيا بالعلم واليقين هذا خلاف ما جاء عن السلف وأن تأويلكم هذا لا دليل عليه بوجوه ثلاثة وبوجه الرابع سيأتي <coughs> Kemudian wabi atibari ta'wil asani dan dengan ungkapan yang pentawilan yang kedua yaitu yang berkaitan dengan ru'yatul ilm wal yakin maka dibantah pula dengan kaidah yang keempat yang telah kita lewati yang pertama bahwa ucapan kalian itu menyelisihi wahir nas nas kemudian yang kedua bahwasanya ucapan kalian ini menyelisihi metode salafus saleh kemudian yang ketiga bahwasanya ucapan kalian ini tidaklah ada dalilnya قال وبوجه رابع أن العلم واليقين حاصل للأبرار في الدنيا وسيحصل للفجار في الآخرة ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون انظر كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم <coughs> Kemudian Wabiwajin rabi' kemudian kita bantah dengan wajah yang keempat. Dengan bantahan yang keempat kata beliau Anal ilm wal yakin bahwa ilmu wal yakin hasdunil abrar itu telah ada pada orang-orang yang beriman di dunia. Wa sayahsulil fujar fil akhirah dan akan didapati oleh orang-orang fujar ilmu wal yakin itu nanti di akhirat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir." Kalla sawfa ta'lamun thumma kalla sawfa ta'lamun kalla law ta'lamuna ilmal yaqin la tarawunnal jahim thumma la tarawunnaha 'ainal yaqin sini syahidnya thumma la tarawunnaha 'ainal yaqin bahwasanya akan kalian lihat tentang yakin tersebut thumma tus'aluna yawma idzin 'anin na'im wallahu ta'ala alam وبهذا بارك الله فيكم فرغنا مما يتعلق بكلام المصنف رؤية المؤمنين لربهم جل وعلا يوم القيامة ويأتي معنا إن شاء الله سبحانه وتعالى في الدرس القادم ما يتعلق بالقضاء والقدر نسأل من الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم وجميع السامعين بما ذكرنا وأن يكون في ميزان حسناتنا إلى هنا والحمد لله رب العالمين dan inilah yang berkaitan tentang ru'yatul muminin dan akan kita pelajari tentang al-qadha wal qadar pada kesempatan yang setelahnya insyaallah taala wa jazakumullahu khairan